juga orang-orang yang mengikuti mereka dan meneladani mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keterangan penjelasan rukun iman yang kelima yaitu beriman dengan hari akhir Al-Yaumul Akhir Hari akhir dinamakan hari akhir Karena hari tersebut Adalah hari yang terakhir Yang tidak ada hari setelahnya Tidak ada hari setelahnya Hari yang kita kenal diawali dengan terbitnya matahari kemudian diakhiri dengan tenggelamnya matahari maka itu adalah hari yang terakhir yang tidak ada hari setelah hari tersebut dan beriman kepada hari akhir adalah termasuk arkanul iman yang tidak sempurna bahkan tidak sah keimanan seseorang sampai dia beriman dengan adanya hari akhir tersebut dan dalilnya tidak terhingga di dalam Al-Quran Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan juga ijma' para ulama' Dan ini adalah termasuk hikmah dan keadilan Allah Swt. Allah Swt. telah mengutus para rasul menurunkan kitab menurunkan perintah menurunkan larangan ada di antara manusia yang taat dan ada di antara mereka yang tidak taat tentunya bukan sebuah keadilan apabila tidak ada di sana hari akhir yang di situ manusia dihisap yang di situ manusia diperhitungkan amalannya dan di situ mereka dibalas Allah swt berfirman, taala berfirman afanaj'alul muslimina kal mujrimin apakah kami akan menjadikan orang-orang yang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang mujrimin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhir yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala hal sejak kematian seseorang sampai dia dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar beriman dengan mizan timbangan beriman dengan sirat jembatan yang dipasang di atas neraka dan juga beriman dengan surga dan juga neraka beriman kepada hari akhir adalah beriman dan percaya dengan apa yang sudah Allah kabarkan dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW sejak kematian sampai masuknya seseorang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Termasuk diantaranya beriman dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan di antara hikmah Allah SWT adalah menyembunyikan ilmu kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah swt. berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha?" Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Thakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha? Kapan akan terjadi? Qul katakanlah innama ilmuha inda rabbi Ilmu tentang kedatangan hari kiamat adalah di sisi Allah La yujalliha liwaqtiha illahu Allah SWT tidak menampakkan Memberitahukan Kapan terjadinya hari kiamat Dan tidak mengetahuinya kecuali dia Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat di akhir ayat la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat tersebut tidak mendatangi kalian kecuali dengan tiba-tiba. Sampai Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling mulia Manusia yang paling dekat dengan Allah SWT Juga tidak mengetahuinya bahkan malaikat Jibril pemukanya para malaikat malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan saat itu beliau sedang bersama para sahabat beliau bermajelis. Dan saat itu malaikat Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya adalah mata sa'ah Kapan akan terjadi hari kiamat maka Rasulullah SAW mengatakan Mal mas'ulu anha Bi'alama minas sa'il Tidaklah yang ditanya Lebih tahu Daripada yang bertanya Malaikat Jibril Bertanya kepada Rasulullah SAW Kapan terjadinya hari kiamat Maka beliau mengatakan Tidaklah yang ditanya Yaitu beliau Lebih mengetahui Daripada yang bertanya Artinya beliau SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat Demikian pula Malaikat Jibril Tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat Kalau Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling afdal Manusia yang paling dekat dengan Allah SWT Dan Malaikat Jibril Malaikat yang paling afdal Yang paling dekat dengan Allah SWT Tidak mengetahui bagaimana manusia yang lain dan juga makhluk yang lain mengetahui hal tersebut. Dan hari kiamat sudah dekat. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya mereka melihat hari kiamat itu masih jauh dan kami melihat bahwasanya hari kiamat tersebut sudah dekat bahkan tanda-tanda hari kiamat sebagainya sudah keluar dan tanda-tanda kedatangan hari kiamat dibagi tiga yang pertama adalah tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi Kemudian yang kedua Tanda-tanda hari kiamat Yang sedang terjadi Kemudian yang ketiga Tanda-tanda hari kiamat Yang belum terjadi Adapun tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi Di antaranya adalah Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau SAW mengatakan Bu'ithu ana Wasa'ah Kahatain Wadhamma as-sababah Wal wusta Beliau SAW mengatakan Aku diutus Dan juga hari kiamat Jaraknya seperti Dua jari ini Kemudian beliau Menggabungkan Antara sababah yaitu jari telunjuk dengan wusta yaitu jari tengah menunjukkan tentang berdekatannya antara di, diutusnya Rasulullah SAW dengan kedatangan hari kiamat jaraknya bukan seperti dari jempol ke kelingking atau dari jempol ke jari manis tapi seperti jari telunjuk dengan jari tengah berdampingan. Dan tanda-tanda ini sudah keluar. Diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi kepada kita ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi adalah terbelahnya bulan Allah swt mengatakan iqtarabatis sa'atu syakkal kamar Bulan atau hari kiamat sudah mendekat syakkal kamar dan bulan pun sudah terbelah. Dan terbelahnya bulan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dilihat oleh manusia baik orang Quraisy maupun selain orang Quraisy. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang terbelahnya bulan. Dan ini sudah terjadi. Dan di sana ada tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Sudah keluar dan sampai sekarang masih terjadi dan sedang terjadi. Di dalam hadis tadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril kapan terjadinya hari kiamat kemudian setelah itu malaikat Jibril bertanya apa tanda atau apa tanda-tanda terjadinya hari kiamat maka beliau SAW mengatakan wa al khufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan di antaranya adalah engkau melihat orang-orang miskin yang tidak memakai sendal dan tidak memakai pakaian dan mereka adalah orang-orang fakir miskin artinya menunjukkan kemiskinan mereka ri'a asya'i dan mereka dulu adalah penggembala-penggembala kambing kamu akan melihat mereka orang-orang miskin tersebut yatatawaduna fil bunyan mereka akan berlomba-lomba untuk membangun bangunan artinya mereka menjadi orang yang kaya setelah sebelumnya adalah orang yang miskin dan saling berlomba di antara mereka dan ini sudah terjadi sedang terjadi dan banyak terjadi Ada di sekitar kita Keluarga kita, tetangga kita, teman kita Bahkan kita sendiri Yang dahulunya adalah orang yang miskin Kemudian sekarang Memiliki harta yang banyak Bahkan berlomba-lomba dengan yang lain Di dalam membangun bangunan ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Dan di sana ada tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Inna lantaku masa'ah hatta tarau qablaha ayat Sungguhnya tidak akan bangkit hari kiamat sampai kalian melihat sepuluh tanda-tanda Di antaranya keluarnya Dajjal Di antaranya turunnya Nabi Isa AS Di antaranya terbitnya matahari dari barat Kemudian beliau menyebutkan di situ sepuluh tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda yang kubroh yang besar yang tidak mungkin bangkit hari kiamat kecuali setelah muncul ke sepuluh tanda-tanda tersebut. Dan sekarang ke sepuluh tanda-tanda tersebut belum keluar. Dan apabila terjadi hari kiamat maka akan terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah sebutkan sebagian keadaan-keadaan tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah swt berfirman, "Ida sama'un fatarat wa al kawakibu intatharat wa al biharu fujirat wa al quburu bu'thirat alimat nafsumma qaddamat wa akharat." Apabila langit berpecah dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila lautan diluapkan dan apabila kuburan-kuburan dibangkitkan alimat nafsumma qaddamat wa akharat baru setelah itu setiap jiwa baru menyadari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya amal yang baik maupun amalan yang tidak baik dan hari kiamat memiliki nama-nama yang banyak di antaranya adalah yaumul jaza hari pembalasan yaumul hisab hari perhitungan yaumul ba'ats hari kebangkitan Di antara nama-namanya Al-Ghashiyah Al-Qari'ah Al-Waqi'ah At-Tammah As-Sakhah Dan juga nama-nama yang lain Yang menunjukkan Agungnya Ngerinya, besarnya Hari tersebut dihitung oleh sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah nama-nama hari kiamat ada 80 menunjukkan tentang agungnya dan juga besarnya hari tersebut cara beriman dengan hari akhir ini yang pertama adalah beriman dengan fitnatul kubur beriman dengan fitnah kubur dan jadi masuk dengan fitnah kubur Adalah pertanyaan-pertanyaan Yang akan diajukan Kepada setiap orang Yang masuk ke dalam alam kubur Rasulullah SAW bersabda Iza kubiral mayyit Atahu malakan Aswadani azraqan Yuqalu Li ahadihima al-munkar Walil akhar an-nakir Apabila seorang mayit dikuburkan Maka akan datang kepadanya dua orang malaikat Yang berwarna hitam Dan matanya berwarna biru Yang pertama bernama Al-Munkar Kemudian yang kedua adalah An-Nakir Kemudian keduanya bertanya Kepada mayat tersebut Tiga pertanyaan siapa Tuhanmu siapa nabimu dan apa agamamu. Pertanyaannya bukan 5 atau 10 atau 20. Tapi tiga pertanyaan saja siapa Tuhanmu? Siapa Rob yang selama ini kamu sembah di dunia? Apakah engkau hanya menyembah kepada Allah SWT semata atau di sana ada sesembahan selain Allah yang engkau bergantung kepadanya. Seorang muslim, seorang mukmin yang muwahhid yang mengisahkan Allah Swt. dan hanya bergantung kepada Allah Swt. selama di dunia, maka dengan lancar dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbku yang aku sembah selama aku hidup adalah Allah Swt. semata Aku tidak bergantung kepada selain Allah siapapun dia. Ini adalah bagi orang yang selama di dunianya hanya menyembah Allah SWT semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun, dengan sesuatu apapun. Meskipun adalah seorang nabi atau seorang malaikat sekalipun hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah Ditanya siapa nabimu Maka orang yang beriman Seorang muslim Yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan Di dalam ibadahnya Di dalam akhlaknya Di dalam muamalahnya Di dalam akidahnya meneladani Rasulullah SAW maka dengan lancar dia mengatakan nabiku adalah Rasulullah adalah Muhammad dan ditanya tentang apa agamamu maka seorang muslim yang berpegang teguh dengan agama Islam berpegang teguh dengan Al-Qur'an berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan menjadikan keduanya sebagai sumber di dalam hidupnya maka dengan mudah dia mengatakan agamaku adalah Islam jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT bukan hanya sekedar dihafal tapi perkaranya perlu diamalkan dan juga perlu dipraktekan seandainya hanya dihafal itu mencukupi seseorang ini saya orang-orang munafik mereka akan selamat di dalam menghadapi fitnah kubur karena mereka hidup bersama kita mendengar tentang Allah mendengar tentang Rasul mengaku bahwasanya dia adalah beragama Islam namun dalam hadis disebutkan ketika mereka ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut mereka mengatakan la adri Hahaha Aku tidak tahu Dan tidak bisa menjawabnya Kemudian yang kedua Di antara cara beriman kepada hari akhir Adalah beriman dengan adanya nikmat kubur Dan juga adab kubur Dan bahwasanya kenikmatan kubur Dan juga adab kubur Ini adalah hak benar adanya Orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik Di dalam hadis tadi Akan diberikan oleh Allah SWT Kenikmatan kubur Diluaskan kuburannya Sejauh mata memandang Diberikan cahaya Dan datang kepadanya Angin dari sorga dalam keadaan demikian sampai datang hari kiamat. Adapun orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka celakalah dia disempitkan kuburan tersebut baginya. Kemudian akan dibukakan dan akan dinampakkan tempatnya di dalam neraka. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Di antara doa Yang disunahkan Kita baca sebelum mengucapkan salam Adalah Allahumma inni A'udzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabr Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari azab jahannam Dan juga azab kubur Menunjukkan bahasanya di sana ada yang dinamakan dengan azab kubur. Dan sebab terjadinya azab kubur secara umum adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia tidak bertobat dari kemaksiatan tersebut dan dia tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka apabila dia meninggal ditakutkan dosa-dosa tersebut menjadi sebab dia diadab di dalam alam kuburnya. Oleh karena itu seorang muslim selama masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum ruh sampai ke tenggorokan maka waktu yang masih tersisa ini digunakan untuk kembali kepada Allah bertobat kepadanya dengan taubat yang nasuha dan Allah SWT akan memberikan taubat dan ampunan bagi orang yang mau memohon ampun dan bertobat kepadanya kemudian yang ketiga di antara cara beriman kepada hari akhir atau di antara iman kita terhadap hari akhir adalah beriman dengan ditiupnya sangkakala akan ditiupnya sangkakala dan peniupan sangkakala ini akan terjadi dua kali yang pertama ditiup sangkakala oleh malaikat dan semua manusia saat itu akan mati semuanya. Semua manusia dengan ditiupnya sangkakala yang pertama maka semuanya akan meninggal. Dan itu terjadi pada hari Jumat sebagaimana datang di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, apabila ditiup sangkakala maka semuanya akan bangkit akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis sur sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa hum qiyamun yanzurun dan akan ditiup sangkakala maka akan meninggal semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi illa man Allah kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki thumma nufikha fihi ukhra kemudian setelah itu akan ditiup tiupan yang kedua thumma nufikha fihi ukhra fa idza qiyamun yandurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri Bangun dalam keadaan mereka yang turun Dalam keadaan menunggu Tidak tahu apa yang akan dilakukan kepada mereka Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akan ditiup sangkakala dua kali pada hari kiamat dan kedua-duanya terjadi pada hari Jumat Allah SWT berfirman Yawma tarjufur rajifah Tatba'uhar rajifah Ar-rajifah Ini adalah tiupan yang pertama har rajifah Akan diikuti dengan rajifah Rajifah adalah tiupan yang kedua Ini harus kita yakini dan kita imani bahwasanya kelak akan ditiup sangkakala. Dan saat ini malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala tersebut dikabarkan oleh Rasulullah SAW sudah memasukkan sangkakala tersebut ke dalam mulutnya. Dan sejak diciptakan oleh Allah Swt melihat kepada arsh dan siap apabila diperintahkan untuk segera meniup sangkakala tersebut. Kemudian yang selanjutnya di antara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan hari kebangkitan yaitu dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka dikembalikan ruh ke dalam jasad akan dikumpulkan tulang-tulang kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi katakanlah demi Rabbku la tub'atsun sungguh kalian akan dibangkitkan. thumma la tunabba'unna bima amiltum kemudian kalian akan diberitakan akan diberikan kabar atau dikabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang kalian amalkan. Wadzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan kami akan membangkitkan kalian setelah kematian kalian la'allakum tashkurun supaya kalian bersyukur dan orang yang pertama kali akan dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih fa akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ard dan jadilah aku orang yang pertama kali akan dipecah bumi maksudnya adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan pertama kali akan dikeluarkan dari bumi dan apabila mereka keluar dari bumi maka mereka akan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun apabila sudah ditiup sangkakala yaitu sangkakala yang kedua maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka menuju Rob mereka menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Hal ini harus kita imani yaitu beriman dengan bangkitnya manusia dari kuburan mereka. Kemudian yang selanjutnya di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman bahwasanya manusia akan dikumpulkan. Kapan itu? Ketika mereka sudah keluar dari kuburan mereka dibangkitkan, maka mereka semua akan dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Dari yang pertama kali sampai yang terakhir. Tidak ada di antara mereka yang ketinggalan dari berkumpul di padang mahsyar tersebut. Allah SWT berfirman Qul innal awwalina wal akhirin Lama jemu'una ila miqati yaumi ma'lum Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang awalin Yang pertama-tama dulu Nabi Adam alaihissalam Istri beliau Keturunan beliau Para nabi Para syuhada Para siddiqin Fir'aun Orang-orang mujrimin Orang-orang kafir Orang-orang musyrik Innal awalina wal akhirin Sungguhnya orang-orang yang pertama Wal akhirin Dan yang terakhir lama jemu'un Semuanya akan dikumpulkan Ila miqati yaumi ma'lum Pada waktu tertentu Menunjukkan kepada kita tentang Akan dikumpulkannya manusia semuanya Setelah mereka dibangkitkan Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahasabnahum Falam nugadir minhum ahada kami akan kumpulkan mereka semua dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun di antara mereka. Tidak ada yang luput. Tidak ada di antara kita yang bisa lepas atau bisa mengundurkan diri dari yaumul mahsyar tersebut. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat disebutkan bahwasanya pada hari tersebut manusia berada di dalam hari yang satu hari di sana itu seperti 50 ribu tahun hari di dunia panjang satu hari di sana itu seperti 50 ribu tahun di dunia ini bukan tiga hari Bukan satu tahun, bukan dua tahun, bukan seribu tahun Tapi lima puluh ribu tahun Satu hari di sana adalah seperti lima puluh ribu tahun di dunia Dan mereka menunggu di sana Di padang mahsyar Dalam waktu yang sangat lama Sehingga mereka merasakan bahwasanya dunia Yang sudah mereka lalui bersama itu hanyalah sekejap mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua, ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka merasakan bahwasanya mereka selama ini tidak tinggal di dunia kecuali sa'atan minan nahar kecuali sekejap saja di siang hari di dunia hanya 60 tahun atau 70 tahun atau bahkan 100 tahun dibandingkan dengan satu hari di sana 50 ribu tahun maka waktu yang dia gunakan selama di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan waktu tersebut. Disebutkan di dalam hadis bagaimana keadaan manusia saat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan." Sungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan yaitu tanpa alas kaki dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa alas kaki uratan tanpa memakai pakaian ghurlan dalam keadaan tidak berkhitan dalam keadaan seperti itu akan dikumpulkan manusia Kemudian beliau SAW membaca ayat Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh Wa'dan alaina Inna kunna fa'ilin Sebagaimana kami telah memulai penciptaan Yaitu kita dulu Dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan seperti itu Tidak memakai alas kaki Tidak memakai pakaian Dan dalam keadaan tidak berkhitan nu'iduh maka kami akan mengembalikan wa'dan alaina haqqo dan yang demikian itu adalah janji dari kami inna kunna fa'ilin sesungguhnya kami akan melakukan yang demikian itu Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis Rasulullah SAW ini beliau bertanya ya Rasulullah an-nisa war-rijal jami'an yanduru ba'dhum ila ba'd Ya Rasulullah bagaimana saat itu Laki-laki dan juga wanita Sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain Maka beliau SAW mengatakan Ya Aisyah Innal amra asyaddu Min ayyandura ba'duhum ila ba'd Keadaan saat itu Itu lebih dahsyat lebih ngeri daripada seseorang melihat kepada sebagian yang lain. Manusia saat itu dalam keadaan takut yang sangat baik yang saleh maupun orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa jelas mengetahui bahasanya dia banyak berdosa di dunia takut pada hari itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang soleh Mereka merasa takut bahwasanya selama di dunia mereka kurang Di dalam beribadah kepada Allah SWT Terlalu sedikit Apa yang mereka lakukan Semuanya dalam keadaan takut Dalam keadaan seperti itu mereka tidak sempat Untuk melihat sebagian kepada sebagian yang lain Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran Sampai seseorang lari dari ibunya Lari dari bapaknya Yawma yafirrul mar'u min akhih Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya Wa ummihi wa abih Lari dari ibunya dan juga lari dari bapaknya, orang yang terdekat. Wasahibatihi wa dan lari dari istrinya dan juga anak-anaknya. Likul limri minhum yauma idin sya'nu yughni. Masing-masing dari manusia saat itu memiliki urusan yang sudah mencukupinya bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan saudaranya dan orang-orang yang dia kenal seakan-akan tidak pernah mengenal. Karena masing-masing saat itu memikirkan dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Dan di padang itulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Disebutkan di dalam hadis Tudanna syamsu Yaumal qiyamati minal khalqi Hatta takuna minhum Kamikdari mail Akan didekatkan Matahari Pada hari kiamat Dari makhluk Sampai jaraknya hanya sekitar Satu mil Kurang lebih satu setengah kilo Sekarang ini matahari Jaraknya dengan kita jutaan kilometer. Dan panasnya sedemikian rupa. Bagaimana pada saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekitar satu mil. Maka manusia kepanasan fayakunun nas ala qadri amalihim fil araq. Maka jadilah manusia saat itu keluar keringat dan keringat banyak dan, juga sedikitnya sesuai dengan amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Beliau mengatakan ada di antara mereka yang keringatnya sampai dua mata kakinya. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua lututnya. Ada di antara mereka yang keringannya sampai ke pinggangnya dan ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringat. Kemudian beliau sallallahu mengisyaratkan kepada mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keadaan manusia saat itu Dalam keadaan panas Dan dalam waktu yang panjang dan dengan keringat demikian sifatnya sesuai dengan amalan mereka di dunia dan pada hari itu Allah SWT memberikan anugerah kepada sebagian hamba-hambanya ketika tidak ada teduan maka di saat itu Allah SWT memberikan teduan kepada sebagian hamba-hambanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan, tujuh golongan nanti pada hari kiamat akan Allah berikan mereka teduhan pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala Siapa mereka? Di antaranya adalah seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Baik itu pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin RT, pemimpin RW, bahkan termasuk pemimpin keluarga. Apabila dia adil di dalam memimpin keluarganya memberikan kepada mereka haknya maka diharapkan dia termasuk orang yang nantinya akan mendapatkan teduhan tersebut di antaranya adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pemuda cenderungnya mengikuti hawa nafsu dan bersenang-senang dengan umur yang masih muda tersebut namun ternyata dia tidak menggunakan waktu muda tersebut untuk bersenang-senang tapi justru dia melawan hawa nafsunya dan menggunakan untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah swt wa Maka adalah termasuk orang yang nantinya akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang yang hatinya sangat bergantung dengan masjid. Hatinya sangat bergantung dengan masjid. Melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain dan dia sering memikirkan dan merasa tenang berada di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan pada hari tersebut pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang yang berinfak dan menyembunyikan infaknya, sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya maka dia akan mendapatkan naungan tersebut oleh karena itu usahakan di dalam kita bersedekah kalau memang tidak ada masalah yang lebih kuat kita lakukan sedekah tersebut dengan sembunyi-sembunyi tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala diharapkan amalan tersebut akan menjadi amalan yang menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan naungan pada hari itu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan telaganya Rasulullah SAW dan juga para nabi. Pada hari tersebut Ketika manusia keluar dari kuburannya Dan menghadapi hari yang sangat panas Dan mereka dalam keadaan sangat haus Maka Allah SWT memberikan anugerah kepada para nabi Masing-masing dari mereka memiliki telaga Yang akan didatangi oleh umatnya Termasuk diantaranya Rasulullah SAW beliau memiliki telaga yang sangat besar yang paling besar dibandingkan dengan telaga-telaga yang lain disebutkan di dalam hadis panjangnya satu bulan perjalanan dan lebarnya satu bulan perjalanan kemudian disebutkan bahwasanya air yang ada di dalam telaga tersebut lebih dingin daripada es Lebih putih daripada susu Dan lebih manis daripada madu Menunjukkan tentang Nikmatnya orang yang bisa meminum dari telaga tersebut Dalam keadaan yang sangat haus Kemudian meminum Air yang sangat dingin yang lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya jumlah cangkir yang ada di sana itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Karena umat Rasulullah SAW adalah umat yang paling banyak disebutkan di dalam hadis man syariba minha falayadhma abadan barang siapa yang meminum dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus selama-lamanya tidak akan merasa haus selama-lamanya setelah meminum dari telaga tersebut dan Rasulullah SAW nanti akan mendahului kita datang ke telaga tersebut dan beliau SAW mengabarkan bahwasanya di sana ada sebagian umat beliau yang tidak bisa meminum dari telaga tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk mereka. Di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan ana faratukum alal haud aku akan mendahului kalian di atas telaga wala yarfa'anna rijalun minkum thumma la yuqtalajunna duni tiba-tiba ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian dan tiba-tiba dia disingkirkan dariku artinya mau mendekat mau meminum telaganya Rasulullah SAW tapi tiba-tiba disingkirkan dijauhkan Faakulu ya rabbi ashabi maka aku mengatakan ya rab mereka adalah sahabat-sahabatku fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak dikatakan kepada beliau engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim menunjukkan bahwasanya ada di antara umat beliau yang tidak mendapatkan kenikmatan meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Para ulama berbeda pendapat siapa mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan saya mereka adalah orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman di hadapan Rasulullah SAW. Akan tapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka adalah orang-orang murtad Yang murtad keluar dari Islam Sepeninggal Rasulullah SAW Dan ada di antara ulama Yang mengatakan bahwasanya mereka Termasuk di dalamnya Adalah orang-orang yang mengadang-adakan di dalam agama Membuat sesuatu yang baru sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW baik ibadah yang berupa kauliyah, ucapan maupun perbuatan. Makanya di dalam sebuah hadis atau dalam sebuah riwayat beliau mengatakan suhkan suhkan liman ghayyar ba'di. Menjauhlah menjauhlah pergilah pergilah liman ghayyara ba'di bagi siapa yang mengubah yaitu mengubah agama ini setelah setelah diriku artinya mengubah agama Rasulullah SAW karena agama beliau sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna sebelum beliau Sallallahu SAW meninggal dunia tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangi apa yang sudah beliau ajarkan kita kerjakan ibadah yang tidak pernah beliau ajarkan maka jangan kita kerjakan tidak boleh kita beribadah kecuali kalau memang ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu yang tidak diajarkan maka ditakutkan kita masuk di dalam hadis ini orang lain menikmati air telaga tersebut sementara kita tidak bisa menikmatinya bahkan mendekati telaga tersebut juga tidak oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW lebih baik dia beribadah Yang sedikit Tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Daripada dia beribadah yang banyak Akan tetapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Kemudian setelah itu Di antara beriman kepada hari akhir Adalah beriman dengan adanya syafaat Al-Uzma ketika manusia sudah lama sekali menunggu di padang mahsyar maka mereka ingin disegerakan hari perhitungan akhirnya mereka datang kepada para nabi yang mereka anggap berhak untuk memintakan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi Nabi Adam menolak. Beliau merasa bersalah, merasa tidak berhak. Akhirnya beliau menyuruh manusia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga demikian, merasa tidak berhak, menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Ibrahim beliau merasa tidak berhak menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Musa kemudian kepada Nabi Isa sampai akhirnya manusia disuruh oleh Nabi Isa salam untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau atau manusia mengatakan saat itu, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamil wa khatamul anbiya wa qad ghufira waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wahai Muhammad engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi dan telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang kemudian mereka mengatakan isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Hendaklah engkau memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Bukankah engkau telah melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ana laha. Aku berhak, aku berhak. Akulah yang berhak untuk memberikan syafaat bagi manusia saat itu. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum diajarkan kepada beliau di dunia. Sampai akhirnya Allah Swt berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. wakul yusma' dan katakanlah niscaya engkau akan didengar wasal tu'ta dan mintalah maka engkau akan diberikan wasfa' tu syafa' mintalah syafaat niscaya engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat tersebut dan inilah yang dinamakan dengan syafaatul uzma syafaat yang paling besar yang dinamakan dengan maqaman mahmuda maqaman mahmuda artinya adalah kedudukan yang terpuji Karena saat itu beliau SAW dipuji oleh semua manusia Dari awal sampai akhir Memuji beliau SAW Dan syafaat ini adalah termasuk kekhususan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada yang lain Maka dimulailah Al-Hisab Oleh karena itu diantara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya hisab di mana manusia akan dihitung amalannya ada di antara mereka yang dihisab dengan hisab yang susah yaitu orang-orang kafir orang-orang musyrik orang-orang munafik dan ada di antara mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah dan mereka lah orang-orang yang beriman Allah SWT berfirman فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Maka barang siapa yang mengambil kitabnya dari tangan kanannya atau dengan tangan kanannya maka sungguh dia akan dihisap dengan hisap yang mudah Bagaimana cara menghisapnya dengan hisap yang mudah akan ditunjukkan kepadanya seluruh amalannya sampai dosa-dosanya yang paling kecil yang dia lakukan pada hari ini pada hari itu di tempat ini di tempat itu semuanya ditunjukkan kepada hamba tersebut kemudian Allah SWT mengatakan aku telah menutupi bagimu dosa-dosa tersebut di dunia maka pada hari ini aku mengampuni dosa-dosa tersebut ditutupi dosanya oleh Allah SWT di dunia kemudian diampuni oleh Allah SWT pada hari kiamat. Oleh karena itu seorang hamba apabila dia memiliki dosa sebisa mungkin ditutupi dan tidak diceritakan kepada orang lain. Karena diharapkan ketika dosa tersebut ditutupi maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari itu adalah salat. Yaitu salat lima waktu itu yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba. Apabila didapatkan dia menunaikan salat lima waktu tersebut dengan baik pada waktunya secara berjamaah memenuhi rukun dan juga syaratnya, memenuhi kewajibannya, maka akan ditulis bahwasanya apa yang dilakukan adalah sempurna. Dan apabila didapatkan di dalam amalan tersebut, yaitu di dalam sholat tersebut, ada kekurangan, maka akan dilihat apakah dia memiliki sholat sunnah atau tidak. Apabila dia memiliki salat sunnah, salat tatawu' Maka akan digunakan untuk menambal kekurangan-kekurangan pada salat fardu yang dia kerjakan Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah Hendaknya dia memperhatikan dengan baik Salat lima waktu ini Dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Dengan cara beliau pada waktunya dan bagi laki-laki maka hendaklah dikerjakan secara berjamaah di masjid karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah sesuatu yang wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah dan tidaklah apabila kita mampu mengiringi sholat lima waktu tersebut dengan sholat-sholat sunnah minimal kita melakukan sholat rawatib yaitu dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum duhur Dua rakaat setelah duhur Dua rakaat setelah maghrib Dan juga dua rakaat setelah sholat isya Dua belas rakaat Inilah yang dinamakan dengan sholat rawatib Ada di antara manusia saat itu Yang tidak dihisap oleh Allah SWT Dan mereka langsung masuk ke dalam surga Dan mereka adalah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada sebagian manusia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Meruqyah atau diruqyah ini diperbolehkan. Kita meminta kepada orang lain untuk meruqyah kita ini diperbolehkan Tapi yang afdal Selama kita tidak memerlukan Maka jangan kita meminta orang lain Untuk merukyah kita Karena diantara sifat orang yang masuk surga Tanpa hisab Adalah mereka tidak pernah meminta dirukyah oleh orang lain Dan meminta dirukyah sebenarnya boleh Tetapi Yang lebih afdal apabila kita tidak butuh Untuk dirukyah oleh orang lain dan bisa merukyah diri sendiri maka kita tidak atau jangan meminta dirukyah oleh orang lain wala yaktawun dan tidak meminta pengobatan dengan kai yaitu dengan besi panas wala dan mereka tidak bertatayur mereka tidak bertatayur artinya menganggap sial sesuatu atau sebuah nasib dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu seperti orang yang keluar rumah Kemudian melihat tabrakan Atau melihat orang gila Atau melihat orang kelai Kemudian menganggap sial hari tersebut Sehingga dia tidak jadi pepergian Tidak jadi pekerja Karena melihat sesuatu Yang dia anggap itu adalah tanda kesialan Maka ini yang dinamakan dengan tiara, Dan dalam Islam tidak ada yang dinamakan dengan tiara beliau SAW mengatakan wala tiarah. Tidak ada yang dinamakan dengan tiarah. Tiarah tersebut tidak mempengaruhi takdir Allah Swt. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka kita tidak boleh bertiarah. Seorang muslim meyakini bahwasanya manfaat dan mudarat adalah di tangan Allah Swt. dan hanya bertawakal kepada Allah Swt. Tidak menganggap sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan dibagi kitab. Ada di antara mereka yang mengambil kitab tersebut yaitu kitab amalan dengan tangan kanannya dan ada di antara mereka yang mengambil kitab tersebut dengan tangan kirinya Di antara beriman kepada hari akhir Adalah beriman dengan adanya mizan Yaitu timbangan Bahwasanya amal soleh kita Dan juga dosa-dosa kita Akan ditimbang oleh Allah SWT Dengan timbangan Yang hakiki Sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT Dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala Maka kami akan menaruh timbangan-timbangan pada hari kiamat dan tidak ada sebuah jiwa pun yang akan dizalimi. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kelak amal soleh kita dan juga kejelekan-kejelekan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala fa amma man thaqulat fa fahuwa fi 'aishatir radiyah maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekan maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dan timbangan kejelekannya lebih berat fa ummuhu hawiyah maka orang yang seperti ini tempat kembalinya adalah hawiyah tahukah kamu apakah hawiyah itu narun hamiyah yaitu neraka yang menyala-nyala oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah selama masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hendaklah berusaha untuk membekali dirinya dengan amal dan bagaimana dia beribadah kepada Allah dan diterima ibadah tersebut yaitu dengan ikhlas dan juga dengan mengikuti Rasulullah SAW di dalam beribadah tersebut dan diantara amalan yang sangat berat timbangannya pada hari itu adalah akhlak yang baik disebutkan di dalam hadis bahwasanya timbangan yang paling berat saat itu adalah husnul khuluq yaitu akhlak yang baik. Jadi agama kita adalah agama yang sangat memperhatikan masalah akhlak. Baik akhlak kepada Allah, kepada Rasul, akhlak kepada tetangga, kepada orang tua, kepada orang yang lebih besar, kepada anak yang masih kecil, yang lebih muda, maka semua itu sudah diatur dalam agama kita Di antara timbangan yang paling berat saat itu Adalah timbangan akhlak yang baik Kemudian setelah itu Di sana ada yang dinamakan dengan sirat Yaitu jembatan Yang akan dipasang oleh Allah SWT Di atas neraka Dan jembatan tersebut Adalah akan melewati neraka dan akan berujung di sana di ujung yang kedua dan akan dipasang di atas neraka. Dan ini yang dinamakan dengan sirat. Dan semua orang tidak terkecuali para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh dan semua manusia akan melewati jembatan sirat ini. Namun mereka berbeda-beda kecepatannya di dalam melewati jembatan ini. Ada di antara mereka yang melewati seperti kilat. Ada di antara mereka yang melewati sekejap mata. Dan ada di antara mereka yang melewati jembatan tersebut seperti kuda. Dan ada di antara mereka yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia. Dan di sekitar sirat tersebut, jembatan tersebut akan ada besi-besi yang siap menjeret menarik orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditarik. Dan ada di antara mereka yang terkena cabikan dari besi tersebut akan tapi dia selamat dan bisa sampai ke seberang. Allah Swt berfirman berfirman wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah dan tidak ada di antara kecuali di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan tersebut dan yang demikian itu adalah suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali akan melewati jembatan tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian umatnya. Mereka yang akan pertama kali melewati jembatan tersebut sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan doa para rasul dan juga para nabi saat itu adalah mengucapkan salim salim Ya Allah berikanlah keselamatan Berikanlah keselamatan Sampai para nabi dan rasul Mereka berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari jatuhnya ke dalam neraka ketika melewati jembatan tersebut. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya jembatan tersebut jangan kita bayangkan seperti jembatan yang kita lihat. Karena jembatan tersebut lebih lembut daripada rambut. Lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu tidak bisa tegak di atas jembatan tersebut kecuali orang-orang yang Allah tegakkan dia di atas jembatan tersebut. Di perkaranya bukan suatu yang mudah. Apalagi dalam hadis yang lain disebutkan mereka melewati jembatan tersebut dalam keadaan gelap gulita dan seseorang memiliki cahaya sesuai dengan amalannya di dunia ada di antara mereka yang memiliki cahaya melewati jembatan tersebut dan cahayanya sebesar gunung ada yang lebih kecil dari itu ada yang lebih kecil dari itu dan ada yang hanya sebesar jempol tergantung amalan yang dia lakukan selama di dunia nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim cahaya orang-orang yang beriman saat itu berada di depan mereka dan juga berada di sebelah kanan mereka oleh karena itu terserah bagi kita apakah kita akan mendapatkan cahaya yang banyak saat itu atau memiliki cahaya yang sedikit atau bahkan tidak memiliki cahaya sedikit pun dan itu tergantung berpegang teguhnya kita di dunia dengan cahaya yang sudah Allah turunkan di dunia. Al-Quran adalah cahaya. Hadis-hadis Rasulullah SAW adalah cahaya. Semakin banyak kita berpegang teguh dengan cahaya-cahaya tersebut, dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat adalah anhum, maka semakin kita akan memiliki cahaya yang banyak ketika melewati jembatan Sirat. Tapi semakin sedikit kita berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat, tentunya akan semakin dikit cahaya yang kita miliki. Setelah itu orang-orang kafir akan jatuh di dalam neraka, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik. Demikian pula ada sebagian orang Islam yang berdosa juga jatuh ke dalam neraka tersebut Adapun orang-orang yang selamat maka mereka akan dikumpulkan di dalam kontorah sebelum masuk ke dalam surganya Allah Swt. Di, di dalam kontorah tersebut disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka akan dikisos di antara orang yang beriman sebelum mereka masuk ke dalam surga akan diadakan kisos di antara mereka Mungkin sebagian mereka mendolimi sebagian yang lain Ada yang mendolimi dalam masalah harta Ada yang mendolimi masalah kehormatannya Maka sebelum mereka masuk ke dalam surga Akan dibersihkan dulu mereka dari kedaliman kedaliman tersebut Oleh karena itu Ada sebagian mereka yang muflis Datang pada hari kiamat membawa pahala Solat membawa pahala puasa Pahala sodakah Akan tapi dia mencela si fulan Membicarakan si fulan Memukul si fulan Mengambil hartanya si fulan Maka apabila dia memiliki kebaikan Kebaikan tersebut akan dibagikan Kepada orang-orang yang pernah dia zalimi Bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi Dan apabila sudah habis kebaikannya sementara yang dia zalimi masih banyak maka kejelekan-kejelekan dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi akan ditaruh kepada dirinya sehingga dia pun akan diseret ke dalam neraka ini adalah orang-orang yang muflis oleh karena itu selama kita masih ada kesempatan di dunia maka adalah kita terbebas dari kezaliman tersebut barang siapa yang merasa punya kezaliman baik harta maupun pernah mendolimi kehormatan seseorang atau pernah memukul maka adalah dia segera meminta maaf dari saudaranya sebelum datang sebuah hari yang di situ tidak bermanfaat yang namanya harta dunia kemudian setelah itu orang-orang mukmin setelah dikisos di antara mereka mereka masuk ke dalam surga dan yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW tidak ada sebelum beliau yang masuk ke dalam surga. Karena beliau SAW, beliaulah yang diizinkan pertama kali masuk ke dalam surga. Beliau memberikan syafaat untuk dibuka pintu surga. Maka masuklah penduduk surga ke dalam surga dan surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan balasan bagi orang-orang yang beriman dan letaknya di atas langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya surga tersebut ada 100 derajat antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya seperti langit dengan bumi dan di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang Dan surga tersebut hari ini ada Sudah ada dan disiapkan oleh Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT U'iddat lil muttaqin Surga tersebut sudah disiapkan Bagi orang-orang yang bertakwa Adapun neraka Maka neraka adalah tempat kembali Bagi orang-orang yang kafir Munafik Musyrikin Dan juga sebagian orang-orang muahidin orang Islam yang mereka melakukan dosa-dosa dan mereka diadab oleh Allah Swt. Maka ini adalah neraka dan memiliki tujuh pintu sebagaimana dikabarkan oleh Allah Swt. Dan panasnya api neraka itu 70 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia api yang ada di dunia itu hanya sepertujuh puluh dari api yang ada di dalam neraka. Orang-orang kafir saat itu dan orang-orang musyrikin dan juga orang-orang munafik yang mereka kekal di dalam neraka berusaha untuk menebus akan tetapi tidak ada manfaatnya tebusan mereka. Allah SWT mengabarkan seandainya mereka orang-orang kafir tersebut menebus azab saat itu dengan emas sepenuh bumi niscaya tidak akan diterima dari mereka. Jadi pada hari itu tidak manfaat harta dunia. Meskipun kita tebus dengan emas sepenuh bumi, niscaya itu tidak akan diterima oleh Allah Swt. Dan pada hari itu di dalam neraka penduduk neraka saling mencela satu dengan yang lain antara teman dengan temannya antara yang pernah menyembah dengan yang disembah antara seorang pengikut dengan yang diikuti saling mencerah antara satu dengan yang lain karena makhluk ada di antara mereka yang saling menyembah satu dengan yang lain manusia ada yang menyembah jin menyembah setan ada yang menyembah kepada berhala ada yang bergantung kepada benda maka mereka akan saling mencela mencela satu dengan yang lain. Demikian pula pengikut dengan yang diikuti. Karena banyak di antara manusia yang mereka mengikuti manusia-manusia yang lain taklid kepadanya seandainya dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan mereka ikuti atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan mereka ikuti semuanya masuk neraka dan saling mencela antara satu dengan yang lain oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah di dunia Yang dia ikuti satu-satunya adalah Rasulullah SAW Tidak boleh seseorang menganggap bahwasanya selain Rasulullah SAW Ucapannya adalah maksum Senantiasa benar Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan Kullun yu'khadu wa yurat Illa sahibah hadal qabr Setiap dari kita Itu diambil dan juga ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang muslim yang masuk dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan maka ada di antara mereka yang keluar dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Orang yang masuk di dalam neraka di antara mereka disebutkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu ada di antara mereka yang masuk neraka karena melakukan riba. Ada yang masuk neraka karena melakukan ghibah. Ada yang masuk neraka karena berdusta. Ada yang masuk neraka karena berzina. Ada yang masuk neraka karena dia tidak berhijab, tidak memakai jilbab. Memakai pakaian akan tetapi telanjang. Maka ada di antara mereka selama mereka memiliki keimanan ada di antara mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada di antara mereka yang diampuni melalui syafaat para nabi atau para malaikat atau orang-orang yang soleh termasuk di antaranya adalah syafaatnya Rasulullah SAW selama orang tersebut memiliki keimanan meskipun sebesar biji sawi maka dia akan keluar dari neraka tersebut dan tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Yang penting dia memiliki keimanan. Dan syarat untuk mendapatkan syafaat tersebut syarat mutlaknya adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah wasallam para ambia, para rasul, para malaikat, para syuhada, syarat mutlaknya kita tidak pernah melaksanakan syirik sedikit pun. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Likulli nabiyyin da'watan mustajabah Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah Fahiyya na'ilatun insya'allah Kullaman mata min ummati La yushriku billahi syai'ah Kata beliau SAW Setiap nabi itu memiliki doa yang tidak tertolak dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya dan aku akan menyembunyikan akan menyimpan doaku pada hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku maka beliau mengatakan fahiyana ilatun insyaallah maka syafaat ini akan didapatkan insyaallah bagi setiap orang yang mati di kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun oleh karena itu modal utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan juga para nabi, para malaikat dan juga yang lain adalah kita jangan menyekutukan Allah. Jangan kita berdoa kepada selain Allah. Jangan kita beristighatsah, beristi'adzah kepada selain Allah. Jangan bernadar untuk selain Allah. Jangan menyembelih untuk selain Allah Swt Bertawakal dan hanya menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan mohon maaf mungkin tidak bisa membuka pertanyaan Karena waktunya habis Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya mohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh